Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik barakallahu fiik. Bagaimana Mujayi, Muzayin dan Farid baik-baik juga? Alhamdulillah wa wafik barakallahu Ustaz. Dan sekali lagi kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya, kami silahkan nanti setelah Ustaz memberikan materinya, di bisa nelpon langsung di nomor 02286862637 atau bisa juga melalui pesan singkat di nomor 081122271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat pengirim. Dan kepada Ustaz Abu Haidar kami persilahkan Ustaz Falyatafadhal masykurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.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 Para pendengar radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik yang mendengarkan siaran ini langsung <clears throat> melalui radio di frekuensi 1476 AM ataupun yang mendengarkan lewat streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa di setiap Selasa pagi untuk melanjutkan kajian tentang masalah ilmu dan poin yang sudah kita bahas adalah beberapa kendala di dalam mencari ilmu dan salah satu di antara kendala tersebut adalah at tafriq fi halaqatil ilm. Tafrid itu artinya lalai di dalam halaqah ilmu. Hal itu sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kita akan lanjutkan kepada kendala yang berikutnya adalah al-uzuf an talabil ilm. Al-uzuf maknanya adalah bosan atau jemu atau jenuh di dalam mencari ilmu monoton karena bosan karena jenuh karena jemu di dalam mencari ilmu akhirnya orang tersebut bisa berhenti dari mencari ilmunya. Apa akibat dari berhenti mencari ilmu? Akibatnya sangat banyak. Pertama ilmu yang mestinya terus-terusan dia cari terhenti pertambahannya untuk dirinya. Wal nambih-nambih deita nate. Tidak akan bertambah lagi ilmunya Terus apalagi yang kedua ilmu-ilmu yang sudah dia fahami Yang sudah dia hafal Itu bisa hilang Karena tidak dimurajaah Ketiga dia kehilangan lingkungan yang bagus. Lingkungan para pencinta ilmu, para penuntut ilmu. Apa akibatnya? Akibatnya dia masuk ke dalam lingkungan yang mungkin buruk. Gaulnya bukan lagi dengan para penuntut ilmu, tapi gaulnya dengan orang-orang yang melalaikan ilmu. Orang yang melalaikan ilmu motivasinya untuk mengamalkan agama juga tentu saja sangat-sangat-sangat kurang. Akhirnya lalilah mereka dari melaksanakan agama ini. Dan akibatnya mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa besar baik berupa melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla ataupun karena melanggar larangan Allah. Meninggalkan perintah Allah dosa yang sangat besar dan melanggar larangan Allah Azza wa Jalla adalah dosa yang juga tidak kalah besarnya. Dua-duanya merupakan dosa-dosa besar yang diakibatkan karena lingkungan yang buruk dan lingkungan buruk itu disebabkan karena meninggalkan majelis-majelis ilmu. Kita tahu dan sudah kita jelaskan bahwa ilmu menjadi penyebab turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Coba lihat kalau ada orang yang ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya, baca Al-Qur'annya, menutup auratnya sempurna, berpakaiannya islami, akhlaknya mulia. Coba lihat apa kegiatan dia sehari-hari. Pasti orang itu tidak akan lepas dari mencari ilmu karena ilmulah yang memotivasi dia untuk mengamalkan semua amalan yang baik tadi. Sebaliknya coba kita lihat orang-orang yang ahli maksiat. Sholat dilalaikan gitu ya. Akhlaknya aduh buruknya luar biasa. Bahasanya sangat kasar. Binatang menjadi sahabat dalam pembicaraannya. Karena seringnya menyebut-nyebut nama-nama binatang dalam obrolannya. Umpamanya ya. Dia lalai dari ibadah dia eh, sangat enteng dalam melanggar apa yang Allah larang, penampilannya umpamanya jauh dari islami dan seterusnya. Coba lihat kesehariannya. Pasti orang itu jauh dari ilmu. Jauh dari majelis ilmu. Tarangaus. Bahkan mungkin anti kepada pengajian. Kepada majelis-majelis pengajian. Nah ini semuanya akibat menjauhnya dia dari majelis ilmu dan menjauhnya orang itu dari majelis ilmu diakibatkan karena al-uzuf tadi. Uzuf itu bosan, jemu. Akhirnya jauh dari majelis ilmu, akhirnya futurlah dia. Futur itu lemah iman. Akibatnya dia kembali lalai dari kewajiban. Nah, padahal kita tahu dalam menghadiri majelis ilmu bukan sekedar ilmu itu saja yang kita buru yang kita ingin raih yang kita ingin dapatkan bukan tapi banyak hal yang ingin kita peroleh selain ilmu di dalam menghadiri majelis ilmu tersebut. Karena apa? Karena dalam majelis ilmu terkandung puluhan keutamaan yang agung yang hanya bisa kita raih dengan menghadiri majelis ilmu. Inilah perbedaan antara menghadiri langsung majelis ilmu dengan hanya mendengar di radio. apa saja keutamaan-keutamaan yang diperoleh dari majelis ilmu? Oh, ini sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan kita tentang ilmu. Ya. Para malaikat hadir. Rahmat Allah Azza wa Jalla tercurah kepada orang itu. Sakinah atau ketentraman jiwa juga diberikan kepada orang itu. Terus orang yang keluar untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Para malaikat juga beristighfar untuk orang seperti itu, memintakan ampunan untuk orang yang seperti itu, dan memintakan rahmat bagi orang yang seperti itu. Dan segudang keutamaan lainnya. Oleh karena itu berkata pemimpin para ulama di akhirat. Siapa? Yaitu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an menyatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyah wa talabahu ibadah wa mudhaqaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah wa badlahu li ahli qurbah li'annahu ma'alimul halali wal haram wa manaru ahlil jannah wal unus fi al wahsyah was sahibu fil ghurbah kata Muad bin Jabal radhiyallahu an pelajari oleh kalian ilmu karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang lahir karena ilmu. Takutnya itu karena ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan khasyah adalah rasa takut. Disebabkan karena ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu tentang Allah dan syariat-syariatnya. Begitu kenal siapa Allah, bagaimana sifatnya dan seterusnya, muncul rasa takut yang besar. Karena apa? Karena Allah itu syadidul iqam. Allah itu maha keras siksanya. Kalau ingin tahu bagaimana kerasnya siksa Allah, lihat aja penjelasan Al-Quran dan hadis tentang neraka. Uh, dahsyatnya luar biasa. Allah juga sangat-sangat-sangat pencemburu. Allah juga muntaqim. Eh, nahnu minal mujrimina muntaqimun. Muntaqim itu maha pembalas terhadap seluruh eh, kesalahan. Kesalahan sebesar atom, sebesar debu, Allah balas. Wa mithqala dzarratin syarrai yarah. Jadi siapa yang beramal dengan amal keburukan walaupun sebesar debu, Allah akan memperlihatkan balasannya kepada orang itu. Dia akan melihat balasannya. Balasan dari perbuatan buruk walaupun hanya sebesar debu. Tidak ada suatu pun kesalahan yang Allah lewatkan dari diri manusia. Semuanya itu akan dibalas, ya. Jadi timbul rasa takut. Inilah yang disebut dengan khasyah. Pelajari oleh kamu ilmu. Karena mempelajari karena Allah adalah khasyah. Dan mencarinya adalah ibadah. Mengulang-ulangnya adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sodakah. Ya. Dan menerapkannya di keluarganya adalah kurbah. Kebaikan itu pendekatan diri kepada Allah. Ilmu itu ma'alimul haq. Andainya bukan karena tiga perkara, maka aku tidak akan suka, tidak akan betah hidup di alam dunia. Jadi Abu Darda hidup di alam dunia, eh, betah hidup di alam dunia ini hanya karena tiga Ditanya faqila lahu wa ma hunna? Apa ketiga perkara yang membuat engkau betah hidup di alam dunia? Seandainya tidak ada tiga ini enggak akan betah. Saya tidak mau tinggal di dunia. Beliau menjawab laula wajhil lisujud lil khaliqi fi ikhtilafil laili wan nahar yakunu taqdimatan lihayati wa dhama'ul hawajir wa maqaidatu aqwamin yantaqunal kalam kama tuntaqal fakihah Pertama kata Abu Darda seandainya Aku tidak lagi bisa meletakkan wajahku untuk sujud kepada penciptaku di setiap kelamnya malam dan terangnya siang. Pertama karena sujud kepada Allah Azza Yang dimaksud sujud di sini tentu saja sholat. Sujud di dalam sholat. Bukan sujud di luar sholat. Pertama sholat yang membuat aku betah. Ini menunjukkan Abu Darda radhiyallahu an dan orang-orang yang semisalnya memperoleh merasakan kenikmatan rohani yang luar biasa dengan sholatnya. Itu yang membuat betah. Kedua, Dhama'ul hawajir. Yang membuat betah juga adalah rasa haus yang menyengat di siang hari ketika saum. Orang yang terbiasa melakukan saum di awal-awal saumnya haus dan lapar serta lemesnya terasa bagikan penderitaan. Kalau sudah terbiasa demikian, dia akan merasakan bahwa penderitaan yang berupa haus dan lapar serta lemes adalah sebuah kenikmatan. Dan bila terus-menerus dalam keadaan demikian, maka kenikmatan haus dan lapar di saat saum merupakan perkara yang menyebabkan dia betah berada di alam dunia. Ini yang akan, ini yang dia rasakan Abu Darda. Dan yang ketiga yang membuat beliau betah berada di alam dunia adalah wa maqa'idatu aqwamin yantaqunal kalam kama tuntaqal faqih yaitu tempat-tempat duduk orang-orang yang memanen ucapan seperti dipanennya buah-buahan. <clears throat> Maksudnya majelis-majelis ilmu. Dalam majelis ilmu duduk orang yang berilmu. Kemudian menyampaikan ilmunya. Para pendengarnya memanen berbagai macam mutiara berharga dari ilmu yang disampaikannya, seperti dipanennya buah-buahan. Ucapan Abu Darda yang barusan itu dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Hilyatul Awliya. Oleh karena itulah maka para ulama zaman dahulu bukannya jemu dengan ilmu tetapi seolah-olah hidupnya hanya untuk ilmu. Untuk kemudian ilmu itu mereka aplikasikan dalam kehidupan. Karena itulah tujuan dari mencari ilmu, diaplikasikan. Dengan pengaplikasikan, dengan pengamalan ilmu tersebut, diaplikasikannya ilmu tersebut, maka meningkatlah kemuliaan orang tersebut. Ini contoh seorang sahabat mulia, orang yang sangat dekat hubungannya dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Dia begitu rakus dengan ilmu, serakah dengan ilmu. Serakah dan rakus dengan ilmu bagus. Yang buruk itu serakah dengan dunia, serakah dengan harta, dengan jabatan, dan yang sejenisnya. Ini seorang sahabat mulia namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, "Balaghani an rajulin hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'iran, thumma shaddadtu rihli. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam fa idza Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu." Kata Jabir telah sampai kepadaku ada seseorang ya yang punya hadis yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menurut berita mengetahui satu hadis. Hadis ini belum didengar oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu hadis saja. Apa kata Jabir? Aku membeli seekor unta. Aku persiapkan seluruh perbekalan untuk di perjalananku, lalu aku berjalan menuju orang itu satu bulan. Jarak yang ditempuh satu bulan perjalanan. Sampai aku tiba di Syam. Orang itu di Syam, Jabir di Madinah. Ternyata orang itulah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Fakultu lil bawab, aku berkata kepada penjaga pintu Abdullah bin Unais, Kullahu Jabir alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir duduk di uh, apa berdiri di pintu. Ditanya, apakah Jabir bin Abdullah? Dijawab, ya. Keluarlah Abdullah bin Unais Kemudian dia menghamparkan pakaiannya. Lalu dia memeluk aku, aku pun memeluknya. Kemudian aku bertanya, ada satu hadis yang sampai kepadaku bahwa hadis ini eh, ada satu hadis yang beritanya telah sampai kepadaku bahwa hadis ini ada pada dirimu tapi aku belum pernah mendengarnya dari Rasul SAW tentang masalah kisos. Fakhashitu antamuta au amuta qabla an asma'u. Aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis itu. Maka bertanyalah, eh berkatalah Abdullah bin Unais bahwa aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, "Ya syurullahu nasa yaumal qiyamah." awil imbad uratan gurolan buhma Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat hamba-hambanya manusia Allah kumpulkan dalam keadaan uratan gurolan buhma dalam keadaan telanjang tidak berkhitan dan buhma buhma ini bahasa Arab Berkata Jabir wa mal buhma apa buhma itu? Dijawab laisa ma'hum syai. Buhma itu tidak memiliki apapun. Tidak membawa harta, tidak membawa emas, perak, uang atau apapun dari ke kekayaan di dunia. Tidak membawa pangkat dan atribut apapun thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba kemudian ada yang menyeru kepada mereka dengan suara yang terdengar oleh orang yang jauh sebagaimana suara ini juga sama terdengar oleh orang yang dekat. Yang jauh atau yang dekat sama semuanya mendengar dengan jelas Bagaimana bisa? Oh, jangankan Allah atau ya. Kita aja di dunia berada umpah di suatu gedung di bandara umpamanya ya. ada pengumuman Pengumuman itu terdengar oleh siapapun yang ada di bandara itu dimanapun dengan kualitas pendengaran atau suara yang sama. Kita di WC mendengar, daya speaker didinya tuh. Kita di ruang tunggu mendengar, kita dimanapun mendengar pengumuman itu. Sama yang jauh yang dekat juga mendengar dengan kualitas pendengaran yang sama. Itu manusia bisa begitu, apalagi Allah SWT nanti di akhirat. Apa suara yang dikumandangkan saat itu? Anad dayan anal malik. Aku dayan, aku malik. Dayan, itu, dayan ini artinya pemilik agama pembuat agama. Dayan artinya pembalas seluruh perbuatan. Akulah raja. La bagi li ahadin min ahli nar khulan nar walahu inda ahadin min ahli jannati haq hatta aqdiyahu min. Wala bagi li ahadin min ahli nar indahu haq hatta aqdiyahu minhu hatta latamah. Kata Allah, tidaklah pantas, tidaklah layak bagi seorang ahli neraka pun untuk masuk ke dalam neraka, padahal dia memiliki hak yang harus dia ambil dari ahli surga sampai aku memutuskan perkara itu terlebih dahulu. Jadi kalau dulu ada ahli surga, yang mungkin pernah berbuat dolim di dunia kepada ahli neraka. Ahli neraka itu orang ahli maksiat waktu di dunia gitu ya, ahli surga itu ahli ibadah ketika di dunia. Nah ketika di dunia ahli ibadah itu mungkin pernah dolim nih ke si ahli neraka, ke ahli maksiat. Dolimnya itu mungkin ngomongin kemaksiatannya, gibah kan? Nah, nanti di akhirat ahli maksiat sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dia berhak dulu mengambil haknya dari ahli surga. Dan tidaklah layak seorang ahli neraka pun untuk masuk ke dalam neraka sebelum aku putuskan perkara tersebut dan aku berikan haknya kepada ahli neraka. Aku bertanya kata Jabir, "Kaifa wa innama na'ti uratan ghuralan buhman?" Bagaimana bisa dibalas? Padahal kita keadaannya saat itu telanjang, nggak punya pakaian selembar pun, tidak berkhitan dan tidak memiliki kekayaan apa-apa. Mau, mau di apa? Mau dengan cara apa ganti? Dijawab al-hasanat wasayyat dengan kebaikan dan dosa. Jadi dosa-dosa yang apa namanya yang dimiliki oleh ahli neraka dioper ke ahli surga dan pahala ahli surga dioper kepada ahli neraka. Apa akibatnya? Akibatnya karena dosa dari ahli neraka yang diberikan ke ahli surga, kenikmatan surga bagi ahli surga berkurang. Karena apa? Karena pahala dia berkurang diberikan kepada ahli neraka dan dosanya harus ditebus dengan kebaikannya yang tersisa. Tambah kurang dua kali lipat, akhirnya turun derajat di surganya ahli neraka. Karena dosanya berkurang dan pahala ada pertambahan sedikit, maka berkuranglah siksa yang harus dia terima di neraka. Tadinya siksanya keras gitu ya, tapi karena dia memiliki hak yang dia ambil dari ahli surga, maka jadi agak enteng, agak ringan. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Abu Ya'la dalam kitab musnadnya dan yang lain-lainnya termasuk Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan hadis ini lalu berkata Al-Hakim sahihul isnad walam yukhrijah hadis ini sanadnya sahih walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam dua kitab sahihnya dan pensesuaian Al-Hakim terdapat di sini disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, jadi ini hadis tentang kisos yang belum didengar dari Jabir bin Abdullah tapi didengar oleh Abdullah bin Unais. Sebulan perjalanan di Udag sampai sengaja membeli unta untuk keperluan itu membeli unta demi satu hadis. Iya untanya mahal. Unta itu lebih mahal dari sapi loh. Sapi aja umpama sekarang 20 jutaan meren yang kayak dina dina naon dina Idul Adha engke mata tambah mahal. Unta lebih mahal lagi. Terus perjalanannya sebulan. Hartanya dia keluarkan demi ilmu. Terus dirinya dia korbankan demi satu hadis dalam bentuk mengadakan perjalanan sebulan penuh capek pasti kepanasan kehujanan lapar haus beresiko dirampok beresiko ada binatang buas di perjalanan sebab medan perjalanan satu bulan yang dialami oleh Jabir jangan dibayangkan zaman ayeuna di Indonesia pakai bus ber AC ke sana kemari kereta ber AC atau pesawat gitu ya nyaman di mana-mana ayah restoran enggak zaman dahulu itu ya di sono padang pasir ya alamnya masih berbahaya Jangankan dulu atau sekarang aja. Zaman sekarang di daerah Timur Tengah, Arab Saudi, eh, Kuwait gitu ya, Oman, Yaman, Qatar. Di kotanya enak, tapi keluar dari kota, upah masih padang pasir, tandus. Sering ada apa? Badai, badai apa pasir mulak. Kemudian jalan tetek tinggali. Belum di daerah-daerah tertentu masih ada pasir hisap. Pasir hisap teh, pasir terapung, sehingga pasir we. Pas kurang ditincak teh nggak ada lewo, terus orang tenggelam di dalam pasir hisap tersebut bisa mati tuh. Ya. Medannya berat. Sebulan lagi. Tapi pengorbanan sebesar itu dia lakukan. Demi satu hadis. Inilah orang zaman dahulu bukannya jemu dan bosan terhadap ilmu, tapi ubur semangat banget. Berdasarkan hal itulah maka jauh berbeda antara kualitas iman dan amal manusia zaman dahulu dengan zaman sekarang. Abdullah bin Buraidah menyatakan bahwa ada seorang sahabat pergi ke Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Sahabat ini tinggal di Madinah sedangkan Fadalah bin Ubaid juga seorang sahabat Nabi yang lain tinggalnya di Mesir. Sekarang Mesir dengan Madinah itu dua negara yang berbeda. Harus pakai paspor dan visa kalau sekarang. Kalau zaman dahulu masih dalam satu negara. Maka sahabat ini datang ke Mesir menggunakan untanya. Lalu disambut merhaban Wilujeng sumping. Welcome. Ha, selamat datang. Dia berkata, "Amma ini lam atika zairan, walakin sami'tu ana wa anta hadisan min Rasul sallallahu rajautu ayyakuna indaka minhu ilmu. Sahabat itu berkata, "Aku datang kepadamu bukan sekedar ziarah biasa, tapi aku dan engkau mendengar hadis dari Rasul sallallahu aku berharap ada ilmu tambahan dari dirimu yang bisa engkau berikan kepadaku tentang hadis ini. Ditanya, mahwa hadis yang mana ini hadis ini ini ini dan seterusnya. Dijelaskan. Jadi perjalanannya sangat-sangat jauh menunjukkan tidak adanya ilmu. Eh, tidak adanya kebosanan untuk mencari ilmu. Bahkan zaman dahulu sekalipun mereka harus mencari nafkah tapi tidak mau kehilangan momen untuk memperoleh ilmu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar ingin selalu setiap saat di samping Nabi SAW untuk mendengarkan hadis-hadisnya. Demikian juga sahabat lain. Tapi Nggak memungkinkan itu kan. Dia harus mencari nafkah. Mencari nafkah zaman dahulu tidak tidak seperti zaman sekarang bisa sambil duduk di rumah. Saat itu harus keluar. Zaman sekarang juga. Tidak semua orang bisa mencari uang dengan cara duduk di rumah. Harus keluar. Apa yang terjadi? Dia bekerja sama dengan tetangganya. Ini ya kita atur sehari sehari. Hari ini saya mencari nafkah, kamu seharian dampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis-hadisnya dan wejangannya. Begitu aku pulang, kamu sampaikan semua hadis itu kepadaku. Besok kamu yang mencari nafkah, aku yang mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Kamu pulang, aku beritahukan hadis itu. Begitu dan seterusnya. Kata Umar, kuntu ana wajarun li min ansor min bani Umayyah bin, Z bin eh, Zaid. Huwa hiya min awalil Madinah. Wa kunna wabun nuzul ala Rasul SAW. Yanzilu yauman wa ana anzilu yauman. Fa'idha nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yaumin al-wahyi wa ghairi. Wa'ida idha nazala mithla Aku punya tetangga bangsa Ansor dari Bani Umayyah bin Yazid eh, bin Zaid. Dia ini termasuk salah seorang di antara orang kaya Madinah. Kami bergiliran berkunjung kepada Rasul SAW. Dia berkunjung sehari, aku juga sehari. Kalau aku berkunjung kepada Nabi SAW, ketika dia pulang dari mencari nafkah, aku sampaikan kabar yang aku terima dari Nabi, baik berupa wahyu ataupun wajangan yang lainnya kepada dia. Dan bila giliran dia yang mendampingi Rasul SAW, dia pun melakukan seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Al-Barra bin Azib, "Laisa kulluna sami'a haditha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanat lana dhai'ahu ashqar. Walakin an-nas kanu la yakdhibuna yawma idzin fa yuhaddithu ash-shahidul ghaib." Kata Al-Barra, tidak semua kita bisa mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita memiliki banyak pekerjaan dan kesibukan. Tapi manusia zaman kami mereka tidak pernah berdusta pada hari itu sehingga orang yang hadir di majlis Nabi selesai menyampaikan pelajaran Nabi kepada yang tidak hadir. Hadis ini dari Imam Ahmad juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Termasuk ketika ada perintah jihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disertai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan, tapi beliau sendiri tidak ikut. Peperangan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa dipimpin langsung oleh Nabi disebutnya apa? Sariyah. Kalau langsung dipimpin oleh Nabi disebutnya ghazwah. Ketika manusia pergi berperang, maka para sahabat dibagi dua. Ada yang pergi ke perang, ke medan perang, dan ini yang lebih banyak. Ada yang tidak ikut, tapi dia duduk di samping Nabi SAW untuk mendengar hadis-hadisnya. Oleh karena itu ketika para mujahidin pulang dari perang yang mereka buru adalah para sahabat yang tidak ikut untuk mendengar hadis-hadis yang tidak sampai kepada mereka karena perangnya itu. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan kunna naghzu wa nada'ur rajula wa rajulain li hadisi Rasul sallallahu wasallam min ghazawatina fayuhaddithuna bima hadatsa bihi Rasul sallallahu fanuhaddithu bihi Naqul qala Rasul sallallahu kada wa kada. Kata Abu Sa'id, kami berperang. Dan kami tinggalkan satu atau dua orang sahabat di Madinah untuk mendengar hadis dari Rasul sallallahu Begitu kami pulang dari peperangan kami, kami mendatangi mereka dan mereka menyampaikan hadis-hadis yang mereka dengar dari Rasul SAW kepada kami. Dia, mereka berkata, Rasul SAW berkata begini, begini, begini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Abi Asakir Ibnu Ibnu Asakir yang menjelaskan bahwa para sahabat itu tidak ingin kehilangan satu hadis pun. Ketika ada kewajiban perang, mereka berangkat perang, mereka tinggalkan satu dua orang di Madinah. Jangan ikut. Kalau ikut semua, siapa nanti yang akan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada kami? Akhirnya setelah pulang dari perang, mereka langsung menemui sahabat-sahabat yang tidak ikut perang untuk meminta hadis yang mereka dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat para sahabat itu begitu antusiasnya mendengar atau memburu hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ingin kehilangan satu hadis pun. Kalau ada satu hadis yang belum pernah mereka dengar, terus mereka e, mengetahui hadis itu ada di seseorang, mereka buru itu hadis. Walaupun harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh sampai satu bulan mereka korbankan uang yang banyak untuk itu, mereka juga siap berlelah-lelahan menderita di perjalanan hanya demi memperoleh satu hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam melalui orang yang berada di tempat yang sangat jauh sekali. Berdasarkan hal itulah maka kita lihat betapa gigihnya para sahabat memburu ilmu sampai seperti itu pengorbanan mereka. Untuk apa? Untuk diamalkan, diyakini dan diaplikasikan dan diajarkan lagi kepada orang lain. Sehingga jadilah mereka manusia-manusia istimewa. Nah, berbeda dengan kita sekarang. Ada majlis-majlis pengajian ilmu dimanapun, cuek. Gitu ya. Hanya sedikit orang-orang yang Allah gerakan hatinya untuk mau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kalau sekarang ini ilmu gampang diperoleh karena adanya teknologi cukup duduk di rumah gitu ya, buka internet, buka komputer, buka internet apapun yang ingin kita ketahui gampang. Tinggal nanya ke Sheikh Google kita mau tahu tentang apa? Oh, tentang umpamanya bagaimana sih hukum makan dan minum sambil berdiri boleh apa tidak kan gitu. Tulis saja di mbah Google itu hukum makan minum sambil berklik Klik nanti keluar banyak tulisan dari para ulama tentang masalah itu dari para ustadz tentang masalah itu dengan dalil-dalil yang lengkap tentang masalah itu. Tahu eh kita gitu tanya. Berdasarkan hal itulah maka sebenarnya pada zaman sekarang lebih mudah orang untuk memperoleh ilmu tetapi kendala kemalasan itu lebih besar. Terus jemu lagi, ngaji lagi, ngaji lagi gitu ya, bosan. Akhirnya apa? Kalau sudah bosan begitu ya berhenti. Nah, apa penyebab utama kebosanan? Penyebab utama kebosanan adalah pertama, tidak sadarnya orang tersebut terhadap keuntungan-keuntungan belajar ilmu, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari majelis ilmu. Nggak sadar. Nah, kalau sadar mah begitu banyak, oh pak boro tuh. Itu pertama. Penyebab kedua tidak dirasakannya kenikmatan dari ilmu dan dari majelis ilmu. Allah Azza wa Jalla berjanji melalui san Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Quran, mempelajari isinya, maka Allah akan menurunkan rahmat dan juga akan menurunkan ketenangan hati. Hatinya tenang, tentram. Nikmat. Duduk di majelis ilmu itu nikmat. Sehingga itu yang membuat Abu Darda, ya, Mu'ad bin Jabal dan yang lain-lain betah berada dalam majelis ilmu. Karena apa? Karena merasakan kenikmatan. Nah, orang-orang yang merasakan kebosanan, dia tidak merasakan kenikmatan itu. Yang terbayang, kalau hadir dalam majelis ilmu, apa sih menderita? Itu bukan nikmat tapi menderita nan sabana cangkel ka hiji kesel sing siremen panas bujur panas cangkeng gitu ya tunduh wah disindiran wae deh ke ustadna oh banyak Padahal Ustadz tidak bermaksud nyindir, dikenal-kenal acan. Yang kenal penjelasan teh karena penyimpangan dan kesalahan para mustami tersebut sehingga merasa kesindir gitu. Ustadz ini bukan ngaji nih nyindir saya terus eh. Indirku maha kenal oge henteu, terang oge henteu gitu tadi. Nah, akhirnya apa? Bosan. Gak mau ah hadir di sana. Sangke, sok tunduh, soknya dari bitis, ah dan segala-galanya. Dia bukannya memperoleh kenikmatan tapi merasakan penderitaan. Nah, dan penyebab utama dari tidak diperolehnya ketenangan jiwa turunnya rahmat karena orang itu tidak menerapkan adab-adab majelis yang wajib dia terapkan. Dari aspek niat, dari aspek adab-adab lainnya tidak diperhatikan, tidak diterapkan, ya akhirnya tidak memperoleh keutamaan yang Allah janjikan dalam sebuah majelis ilmu. Jadi kita lihat al-uzuf, kebosanan, kejenuhan, kejemuan menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh ilmu, untuk hadir dari majelis ilmu, sehingga dia berhenti dari mencari ilmu dan akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berhenti. Kalau sudah berhenti, Ilmu yang ada juga sudah bisa hilang itu. Akibatnya imannya turun. Akibatnya dia futur, lemah iman. Akibatnya dia berubah yang soleh jadi salah. Yang tadi taat jadi maksiat yang tidak giat menjadi lalai, yang tadinya dia merasakan ketenangan jiwa dengan agama yang difahami dan diterapkannya, menjadi orang yang mudah resah, gelisah, guling gasahan dan yang sejenisnya. Ya. Nah para pendengar radio Roja Bandung di mana saja Anda berada cukup satu kendala saja yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu al-uzuf antolabil ilm merasa jemu. Ah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis kita ini majlis yang barokah yang mengundang turunnya rahmat, ampunan dan pahala yang akan bisa kita petik dan rasakan hasilnya di dunia ini dan juga apalagi di akhirat nanti. Ya kita masuk ke forum tanya jawab dan untuk sesi tanya jawab dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandunya. Alhamdulillah. Fadol. Eh, syukuran Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami semua yang mendengarkan dan mengikutinya. Dan kepada para pendengar Radio Raja Bandung, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Anda bisa menelpon langsung di nomor 022-868-62637 atau juga bisa mengirim pesan singkat di nomor 1476. Kami angkat penelpon pertama Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Nia dengan Bapak ini. Nah, Ibu Nia punten di alitan ya, tanah. Sekedar. Karena buruk. Halo? Ya, ya, silakan Bu Nia. Nah, uh, Ustaz, uh, <clears throat> bagaimana cara menghadapi kalau kita kadang-kadang kan mengalami kejenuhan dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita tidak untuk menghilangkan jenuhan itu stres. Iya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia di Antapani, Barokallahu Fik. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengaruniakan semangat yang besar untuk mencari ilmu kepada Ibu Nia ya dan kepada seluruh pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Bagaimana kiat-kiat untuk menghindari kejenuhan? Taib. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan tentang penyebab terjadinya kejenuhan. Luruskan niat. Kita mencari ilmu lillahi azza wa jalla. Hanya untuk Allah azza wa jalla. Bukan untuk meraih keuntungan dunia ya. Tapi untuk akhirat. Baik untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk membela syariat, untuk meraih pahala dari Allah, rahmat, ampunan, untuk membuat diri kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, untuk meningkatkan iman. Itu niat kita mencari ilmu itu yang pertama ya. Bukan siapa tahu di majelis ini kita dapat jodoh. Kalau tahu memang dapat ya alhamdulillah, tapi jangan ditujukan untuk itu. Ini khusus bagi para bujang dan lajang. Nah, terus gaduh malah tongkadinya atau niatna. Kedua, umpamanya ya kurang menyadarinya terhadap keuntungan-keuntungan dari majelis ilmu. Sudah kita jelaskan orang yang hadir majelis ilmu itu dosanya berguguran, pahalanya nambah. Dimintakan ampun untuk para malaikat, diberi rahmat, diberi sakinah gitu ya. Kemudian disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya di akhirat nanti orang itu akan apa namanya memiliki banyak kawan-kawan yang soleh dan solihah. Allah akan meningkatkan derajat orang seperti itu karena pertambahan ilmu yang dia dapat dari majelis ilmunya tersebut. Karena janji Allah ya alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ah banyak aja keuntungan-keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang mencari ilmu. Nah sadar terhadap hal itu akan tidak akan ada jemu-jemunya. Orang kerja 8 jam setiap hari di kantornya jemu-jemu oge haroream-haroream oge dipaksakan. Karena apa? Karena Ayah gajihna, ayah honorna, ayah buruhna tiap bulan. Padahal dengan satu, yaitu uang, hanya itu. Tapi diburu itu. Nah kalau majelis ilmu, puluhan keutamaan yang Allah janjikan. Dunia akhirat, masa membuat kita jemu. Ini yang kedua, penyebab. Eh, apa kiat yang ketiga selain menyadari semua keuntungan-keuntungan itu adalah Coba isi waktu-waktu di luar pengajian dengan banyak melakukan ibadah dan menghindari berbagai macam kemaksiatan. Karena apa? Karena jemunya kita dari suatu ibadah termasuk dari majelis ilmu itu karena kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Orang bermaksiat malas ngaji, orang bermaksiat malas ke masjid, orang bermaksiat malas bangun malam untuk tahajud, orang yang bermaksiat malas menggunakan eh, melakukan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu hindari kemalasan itu ya. Nah, keempat pilihlah kawan-kawan bergaul dengan yang soleh-soleh yang baik-baik yang berilmu dan hindari kawan-kawan bergaul yang buruk-buruk. Kelima, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengaruniakan semangat yang besar untuk mencari ilmu dan minta kepada Allah agar Allah tidak memberikan kemalasan dan memberikan tidak memberikan penghalang kepada kita untuk mencari ilmu. Itu di antara beberapa kiat terhindarnya kita dari kejenuhan. Wallahu alam bisawab. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya dan kita angkat kembali penelpon dari Umu Ihsan di Kopo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, eh, silakan Bu. Ya. Uh, ini saya menyimpang dari judul hmm. yang punya udah berumah tinggi eh, udah bertahun-tahun tinggal bersama mertua dan akhirnya keluar karena sesuatu yang dipaksakan tidak sesuai gitu saya dipaksa untuk pinjam uang ke bank. Nah, akhirnya Maksudnya karena keluar dari rumah saya mertua gitu bu. Gimana? Maksudnya keluar dari rumah mertua gitu? Ya, jadi uh, suami dan saya keluar gitu. Jadi pindah. Iya iya. Keluar ya, karena, karena keinginan sendiri apa diusir oleh mertua? Enggak, keinginan sendiri karena kita udah mengutarakan kalau kita nggak mau untuk pinjam kembang uh, tapi tetap memaksa gitu. Hmm. Jadi karena kita menghindar dari supaya nggak pinjam ke banknya karena udah di bermusyawarah dengan kakak-kakak dari suami tapi e, orang yang mertua tetap aja kekeh gitu harus pinjam hmm. akhirnya saya pindah ke orang tua sendiri walaupun tetap numpang gitu nah eh, orang tua saya tahu keadaan saya bagaimana di mertua. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana ya dengan kitab ya saya dan suami yang begitu karena terus terang sebenarnya kan keinginan tuh datang baik-baik dan keluar pun baik-baik tapi memang keluarnya kalau menurut saya kita keluar dari rumah mertua itu kurang baik gitu keadaannya tidak seperti waktu kita datang dan satu lagi Ustadz saya ini kan baru awam gitu baru-baru belajar tentang ilmu ini menurut Quran dan Sunnah ingin ada hati gitu ingin pakai jilbabnya tuh yang sesuai dengan syariat ya, Islam tetapi dengan keadaan mertua saya yang sangat bertolak belakang pahamnya e, jadi masih mengurungkan niat hati saya untuk pakai belum siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari mertua karena suami saya udah ya kalau celananya ngatung terus udah berjenggot nah itu aja sudah ditentang gitu apalagi kalau saya yang kan kalau awat itu terlihat e, sekali perubahannya yang awalnya tidak begitu jadi ya kelihatan sekali gitu. Hmm. Ya, ya paling gitu aja Ustadz. ya. Iya. Eh, Jazakallah ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. ya Ummu Ihsan di kopo Barokallahu Fik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan, kesabaran, ketegaran, kelemah lembutan kepada Ummu Ihsan dan suami ya di Kopo dan memberikan jalan keluar dengan segera terbaik maslahat bagi semua pihak. Allah Azza wa Jalla itu la yukhliful mi'ad, tidak akan memungkiri janjinya dan Allah telah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan hidup yang dihadapi dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi semoga Allah memberikan jalan keluar dan juga rizki agar Ummu Ihsan dan suami ini bisa mandiri ya e, minimal ngontrak sendiri syukur-syukur ada rizki yang tidak disangka-sangka bisa membeli rumah sendiri yang nyaman, yang baik dan bisa membantu menyenangkan, membahagiakan orang tua dengan rezeki yang Allah berikan kepada Ummu Ihsan dan suami. Ya, amin. Ya, apa yang dialami oleh Ummu Ihsan dialami oleh banyak ikhwan dan akhwat yang sudah memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga mengalami perubahan dalam banyak hal termasuk perubahan dalam hal penampilan. Dan perubahan ini tentu saja mengagetkan banyak pihak terutama keluarga, orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini pasti dialami oleh setiap orang dan reaksi ini umumnya negatif. Ya, curiga, melontarkan tuduhan-tuduhan, aliran sesat, atau agama aneh, atau yang sejenis dengan itu. Apalagi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi tuduhannya teroris gitu ya, dan seterusnya. Ini lumrah dialami oleh setiap orang dan banyak orang yang tegar dengan hal ini dan tetap eksis dalam keadaan seperti itu. Ada juga orang yang lemah kemudian kembali kepada seperti sedia kala dan itu kerugian bagi dirinya. Ya. Dan ini pula resiko dari mengamalkan sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam ini awalnya datang sebagai ajaran yang dianggap asing oleh masyarakat sekitarnya dan ditentang ya. Dan kelak Islam ini akan kembali dianggap asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Siapa yang dianggap aneh teh? Dalam satu riwayat disebutkan alladzina yuslihuna ma'afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Itu akan dianggap asing. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi kal qabidi al-jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman di zaman itu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku seperti orang yang menggenggam bara api. Panas. Ya. Oleh karena itulah maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW akan banyak godaan, gangguan, menerima hujatan, menerima celaan, menerima cibiran, menerima penghinaan dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah maka apa yang dialami oleh Ummu Ihsan itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi bagi para pengamal sunnah. Dan ini juga dialami oleh setiap orang pada masa-masa awal saya pribadi mengalami, Akhi Muzain juga mengalami, Akhi Farid juga mengalami, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Antisipasinya pertama tetap tunjukkan keistiqomahan kita di atas kebenaran ini. Dan tunjukkan loyalitas kita kepada ajaran Islam di seluruh aspek, tidak hanya di aspek celana, jenggot dan jilbab saja, tapi seluruh ajaran Islam kita lakukan, amalkan sehingga orang-orang tahu bahwa kita orang taat. Sebelum azan sudah kita sudah ke masjid, selalu berjamaah di awal waktu, ya. Kemudian semua syariat Islam kita lakukan sehingga orang menganggap kita sebagai orang yang taat apapun resikonya dan menganggap jilbab kita, jenggot kita, celana kita sebagai wujud ketaatan kita kepada syariat yang tidak bisa diganggu-gugat. Kedua, imbangi dengan kemuliaan akhlak. Terutama kepada orang tua, mertua, saudara, dan tetangga, dan semua orang. Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang taat beragama tapi akhlaknya nyebelin ya maka imbangi dengan kemuliaan akhlak ketemu dengan siapapun tetangga apalagi saudara coba menyapa pasang wajah yang ramah full senyum sikap yang sopan dan santun begitu ketemu assalamualaikum bapak ibu mau kemana nujunan di, di, di kita mah nggak apa-apa ya gitu ya berbahasa basi kalau di Saudi bertanya masalah pribadi jangan mau kemana dari mana jangan itu soal tahu urusan orang tapi kalau di kita lumrah uraf nggak apa-apa ya sehingga semua orang menganggap kita orang yang ramah yang santun yang sopan yang menyenangkan bila diajak berbicara ya Ketiga terutama di rumah coba tunjukkan keberadaan kita itu menyenangkan semua orang. Kita rajin bekerja, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, masak, beres-beres gitu ya. Tunjukkan kita sebagai orang yang rajin bekerja, cinta kebersihan, cinta juga kerapihan gitu ya. Sehingga semua orang yang ada di rumah kita, terutama mertua dan eh, saudara-saudara uh, ipar, senang dengan keberadaan kita. Dan karena senang terhadap keberadaan kita, mereka tidak menginginkan kita pergi dari keluarga itu. Kalau malam hari terdengar bacaan Quran kita, ya, kemudian Eh, banyak berzikir, banyak berdoa, orang-orang merasa nyaman berada di dekat kita, ya bersih, ya rapi. Jangan sampai sudah kita ada masalah dari aspek tadi, ditambah kitanya jorok, kitanya malas. Cara ngebantu pekerjaan di rumah. Ya, pabalatak, diantep, tara beberes, nyuci, dicucikan sama mertua gitu ya masak, tarang bantu, beres-beres, hare-hare, pekerjaan kayak putra dan putri raja, gitu ya. Wah, itu mah tuh pantas katurug katutu sudah dalam aspek pelaksanaan agama membuat mereka aneh ditambah dari akhlak keseharian nyebelin gitu ya oh pantas satu tidak ada masalah juga di di, di kurak korek nantinya ya jadi tunjukkan kita orang yang sangat berperan di dalam kehidupan rumah tangga mertua kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia lah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Nah, oleh karena itulah maka tunjukkan hal-hal tadi. Insya Allah orang-orang akan berubah dengan sendirinya. Ya. Nah, Adapun kalau sudah menikah berupaya untuk misah dengan orang tua walaupun hanya ngontrak sacang kewok satu kamar aja ya. Misahlah dengan orang tua agar apa hak dan kewajiban suami istri tertunaikan secara penuh. Kedua, belajar kemandirian. Dengan dengan berpisah ya nanti kita mikir kita harus masak, kita harus cari uang, kita harus punya piring, kita harus punya sendok, kita harus punya cowet dan mutu, harus punya kompor. Itu nuntut hiji hijita Ya, begitu kita punya uang memberi membeli piring dua buah dan sendok dua buah, aduh bangganya ini harta saya. Awal-awal pernikahan dan berpisah dari orang tua seperti itu. Ya. Lama-lama lengkap, coet punya, mutu punya, wadah samara punya, kompor sudah punya sedikit demi sedikit, terus uh, piring, gelas, uh, cangkir dan semuanya punya satu-satu satu-satu lama-lama lengkap. Ya. Dan insya Allah orang seperti Allah akan mudahkan untuk memperoleh rizki yang dia butuhkan. Jangan ingin bersama-sama terus dengan orang tua dan mertua. Nggak akan pernah mandiri walaupun banyak uang, ya, gaji besar. Tapi kita umpah terus-terus bersama orang tua, kita nggak akan pernah punya apa-apa. Tidak akan punya piring hiji-hiji acan. Kenatanya. Cobalah e, berpisah maka akan banyak maslahat. Pertama kita mandiri, kedua sikap orang tua berbeda nanti. Ya, orang tua akan mengkhawatirkan kita, memberikan perhatian kepada kita, clash antara kita dengan orang tua karena berpisah itu akan e, lebih mudah terhindarkan karena tidak berinteraksi setiap saat. Ya. Tapi kalau kita menyatu dengan orang tua berinteraksi setiap saat, pasti ayah pagedrugna tuh, pasti ayah clashnya. Dan clash ini yang akan membuat masalah yang sampai merembet kepada urusan agama nanti, Ya. Nanti umpamanya gara-gara nyamal uh, eh, kurang uyah, larinya ke jilbab. Itu gara-gara kamu pakai jilbab gede itu. Jadi we, uh, eh, sambal nata kurang asin. Nah, nah hubungan anaknya sambal dengan jilbab. Tapi bisa aja dikait-kaitkan, dikorek-korek ke sana kemari. Jilbab aja gede, nyamel aja nggak bisa, ah, umpamanya. Nggak bisa begitu. Oleh karena itu disarankan coba berupaya mandiri. Walaupun ngontrak satu kamar gitu ya. Saliuk beh kata orang Sunda mah, maka lakukan Allah akan berikan jalan keluar ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan solusi yang terbaik dan segera kepada Umi Isan dan segera Allah memberikan uh, rizki yang tidak disangka-sangka uh, sehingga bisa segera keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, saya kira pertanyaan yang kedua juga sudah terjawab Ustaz ya. -hmm. ya tentang keinginan berjilbab yang dit masih ditentang oleh mertua tadi. Iya, iya, sudah include. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga memuaskan buat Umu Ihsan dan juga para pendengar Radio Raja Bandung yang lainnya. Ada penelpon yang menunggu lama, Pak Damara. Silakan Pak Damara. Damara. Pak siapa? Nama saya Mara. Oh, Pak Mara. Oh, Pak Mara. Bukan Tamara, bukan Damara. Ya. Oh, Pak Mara. Mangga, Pak iya. Mara. Silakan dari Cimareme ya. ya. Saya berterima kasih ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur bisa berhubungan terus dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Hmm, pertama saya baru bergembira sekali sekarang Ber berpuluh tahun saya mencari orang para guru-guru saya yang bisa memenuhi keinginan saya ternyata hanya baru dari Bapak inilah mungkin yang cocok ya, ya ini yang cocok. Nah untuk itu saya memerlukan sekali ini umur saya sudah 73 tahun Pak. Oh, hmm. Jadi, ya. Menurut saya saya itu mungkin tidak lama lagi lah. Tapi hmm. saya memerlukan bekal yang benar-benar ini jadi pengetahuan masalah agama saya mungkin agak kurang ya Pak ya. karena selama ini saya mencari mencari belum menemukan guru yang tepat itu Pak hmm. sehingga banyak dipenuhi dengan buku-buku buku-buku saya banyak Pak ya. itu tapi berbahaya sekali kata Bapak juga bahwa itu mendapat apa autodidak itu bisa berbahaya nantinya ya. maka saya menginginkan bisa bertemu dengan Bapak tapi karena Bapak terlalu sibuk saya memaklumi Bapak itu sibuk apakah boleh saya membawa surat memakai surat saja Pak karena panjang sekali ini masalahnya hmm, ya, ya, baik ya. masalah pribadi ya kedua ya. mungkin masalah untuk umum berdasarkan pengalaman saya ya. mungkin ber, apa, berguna untuk umum gitu ya. baik cara pendidikan dan lain sebagainya ya. kemudian juga masalah-masalah mungkin eh, sedikit saran dan pendapat mungkin yang bisa berguna untuk Bapak semua. Iya, iya. Begitu Pak maksud Bapak ya, ya, ya. saya. Terima kasih sebelumnya juga. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mara di Cimareme. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan berkah ya kepada umur Bapak, pada kehidupan Bapak dan semoga Allah menjadikan Pak Dam, Pak Mara ini sebagai orang yang husnul khotimah nanti sampai akhir hayat seluruh dosa-dosa masa lalu dihapus diampuni seluruh kebaikannya tetap dicatat dan Allah akan balas dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya Iya, uh, Pak Damara ini juga berlaku eh, Pak eh Mara berlaku juga bagi seluruh pendengar Radio Roja Bandung. Banyak orang yang mengirim SMS kepada saya baik berupa pertanyaan, konsul masalah, e, termasuk saran usul, kritik gitu ya, dan apa namanya e, masukan-masukan e, berharga dari banyak sisi, termasuk e, umpamanya menyarankan saya untuk membuka kitab anu, kitab anu, kitab anu dan seterusnya Semuanya itu saya katakan terima kasih jazakumullahu khairul jaza, tapi mohon maaf untuk pertanyaan apalagi konsul lewat SMS tidak pernah saya jawab. Karena apa? Karena dari dahulu, dulu awal-awal HP muncul banyak yang bertanya lewat SMS selalu saya jawab, selalu saya jawab. Akhirnya apa? Akhirnya kata orang Sunda mah cucew Suhucaw itu artinya beritanya menyebar kalau bertanya ke Ustadz Anu akan selalu dijawab. Akhirnya apa? Satu orang setiap hari ngirim SMS dan kadang satu orang bisa 3 sampai 5 pertanyaan. Nah, kalau itu dijawab, orang yang sudah bertanya pasti tiap hari ngirim lagi bertanya dan ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan. <laughs> mungkin ribuan sehari. Apa yang terjadi? HP saya hang. Ketika saya sedang mengaji, begitu dibuka HP sudah engker hang karena sudah ada puluhan SMS sudah masuk, penuh, nggak bisa dibuka gitu ya. Atau ketika saya sedang tidur, begitu bangun, oh sudah penuh. Ketika saya sedang nyetir di perjalanan 3 jam Bandung Jakarta umpamanya, sudah hang lagi dan seterusnya. Ya. Sejak saat itu, maka kita umumkan tidak melayani pertanyaan lewat SMS. SMS yang masuk, iya dibaca tapi nggak dijawab, ya. Dan pertanyaan lewat SMS tidak hanya dari orang Bandung, dari banyak kota-kota lain, bahkan dari luar negeri sekalipun banyak. Termasuk lewat email, lewat Facebook, ya. E, itu banyak tapi tidak pernah kita jawab karena menjawabnya menyebabkan nanti membanjirnya pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu kalau yang mau bertanya, mau konsul, mau memberikan masukan ya, kalau umpamanya tidak memungkinkan bertemu langsung, maka boleh menelepon saya secara langsung ke HP. Kalau saya lagi memungkinkan, saya angkat walaupun nomor itu tidak dikenal. Insya Allah saya angkat ya. Kecuali kalau tidak diangkat berarti saya lagi ngaji seperti ini atau lagi di motor, atau lagi tidak memungkinkan untuk diangkat, nah nanti telepon lagi. Jangan sampai saya berkali-kali umpamanya kata pemirsa teh mengirim SMS, oh nggak pernah dijawab. Ya harus diketahui yang ngirim SMS bukan satu dua orang. Walaupun tidak pernah dijawab, sehari bisa puluhan SMS yang masuk. Apalagi kalau dijawab. Berdasarkan hal itu, mohon maaf tidak menerima dan melayani pertanyaan konsul atau apapun lewat SMS. Kecuali SMS sebatas saran, kritik, masukan yang berharga, koreksi atas kesalahan yang mungkin saya lakukan ketika memberikan pengajian seperti ini. Wah itu berterima kasih sekali ya. Jadi Pak Mara tadi ya e, mau memberikan masukan saran, uh alhamdulillah saya tunggu ya termasuk kepada Bapak Ustadz, mungkin Ustadz, saya melihatnya Ustadz Abu Ahmad di Pataruman. Beberapa kali e, mengirimkan SMS yang berisi saran kepada saya untuk membuka kitab anu kitab anu kitab. Alhamdulillah jazakallahu khairal khairal khairal jaza Bapak Ustadz Abu Ahmad di Pataruman. Pataruman tadi pentas tah di Citapen hmm. gitunya. Tetangga ya namanya. Nah, itu masukan yang yang sangat sangat sangat berharga bagi saya. Saya tidak akan pernah merasa malu atau gengsi dikritik, dikoreksi. Apabila memang ada kesalahan, alhamdulillah harus harus harus dikoreksi. Ya. Jangan merasa sungkan, segan untuk mengoreksi kesalahan, untuk menegur apabila saya keliru dan salah sebab kesalahan adalah hal yang tidak bisa lepas dari diri manusia. Rasul sallallahu alaihi menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Bani Adam itu pasti terjerumus ke dalam kesalahan, tidak ada manusia yang masuk. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahan. Yang begitu dikoreksi langsung menerima, ya. Kecuali kalau koreksiannya salah yang mengoreksinya dan saya benar gitu ya, ya pasti akan uh, saya jelaskan kenapa saya begitu ini ini ini gitu. Nah, tapi kalau betul-betul secara ilmiah saya keliru salah, saya tidak akan segan-segan menyatakan iya saya salah dan saya rujuk dari kesalahan itu kepada kebenaran yang diusulkan oleh siapapun termasuk koreksi itu datang dari orang yang Eh, segala-galanya umpamanya di bawah saya, usianya di bawah saya, tingkat pendidikannya di bawah saya, e, kemudian jangkung sana sandapen saya <laughs> gitu ya umpamanya. Itu asal itu benar pasti insya Allah diterima ya dan tidak akan merasa malu atau gengsi untuk menerima koreksian seperti itu. Khusus untuk Pak Mara e, kalau umpamanya Pak Mara mau menelepon saya silakan telepon eh, sehingga bisa interaksi langsung. Kalau mau lewat surat juga boleh sajalah dicoba ya nanti <laughs> saya baca-baca dulu di saat waktu-waktu luang dan senggang. Waktu senggang saya biasanya di perjalanan dari Bandung ke Jakarta di di travel gitu ya di travel nah, itu ada waktu luang. Waktu luang saya untuk membaca, untuk murojaah, nah, termasuk baca surat kalau memang ada surat yang harus saya baca gitu ya. Adapun kalau di rumah apalagi di majelis hampir mungkin tidak ada waktu untuk itu karena ada hal lain yang harus juga saya persiapkan baca-baca buku-buku, kitab-kitab dari materi yang harus saya bahas di beberapa pengajian. Uh, oleh karena itulah maka boleh dicoba aja Pak Marak ya eh, silakan kirim surat atau kalau mau telepon silakan telepon langsung insya Allah saya akan angkat ya begitu Pak Mara wallahu alam bisawab silakan Iya, syukur Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan uh, untuk selanjutnya akan kami angkat terlebih dahulu lewat SMS Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Kebetulan yang tadi Ustaz sebutkan sudah mengirimkan SMS paling awal nih Ustaz. Mm -hmm. Dari Abu Ahmad di Pataruman tadi. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa setiap penjelaskan ibadah dan amaliyah selalu berhujah dengan fatwa atau ro'yu Syekh Muhammad Soleh Al-Utsaimin? Sedangkan ia bukan termasuk ulama mukodimin atau mutaakhirin, hanya seorang dosen syariah dan usuludin. Apa ini tidak termasuk taklid kepada beliau? Ya, barakallahu fiq Ustaz Abu Ahmad di Pataruman. Pertama, saya tidak selalu. Apakah hanya Syekh Al-Utsaimin satu-satunya? Enggak, saya juga mengutip banyak ulama yang lain. Kedua, harus diyakini Syekh al seorang ulama mujtahid masa kini. Seluruh persyaratan untuk menjadi mujtahid itu beliau miliki. Bukan sekedar dosen ya di salah satu universitas. Dan keulamaan Syekh Al-Utsaimin diakui oleh ulama-ulama lain seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahumallah dan para masyayikh yang di bawahnya seperti sekarang ini. Ya. Siapa yang membaca buku-buku Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul ratusan judul maka kita akan mengetahui kualitas ilmunya. Jangankan seluruh kitabnya, ya. Satu kitab umpah syarah Riyadus Salihin. Kita akan menemukan laut, beliau adalah lautan ilmu. Apalagi kalau umpah kita melihat, ada ratusan judul kitab yang beliau tulis. Siapa yang membacanya, beliau adalah lautan ilmu. Itu yang pertama. Kedua, siapa yang mengetahui akhlak kesehariannya, dia orang tersebut akan merasakan kekaguman terhadap pribadinya. Ya. Itu saya sering mendengar langsung dari murid-muridnya, termasuk dari mantunya yang sekarang menjadi pengganti beliau, yaitu saya Khalid al Muslih, hafizahullah. Beliau lebih jauh lebih muda daripada saya. Tapi ketika kesini ke Indonesia memberikan daurah, memberikan ilmunya, banyak bercerita tentang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan murid-muridnya yang langsung berguru kepada beliau bercerita. Di antaranya coba beliau itu dari rumahnya ke masjid kira-kira satu setengah kilo ya. Diberikan mobil oleh uh, Pangeran Faisal untuk ke masjid tidak mau. Beliau berjalan kaki. Dari rumah ke masjid. Dan sehari empat kali. Sebab dari maghrib ke Isya itu tidak pulang. Di tengah jalan apa yang beliau lakukan, beliau memurojaah Al-Quran. Satu kali perjalanan, satu setengah juz. Bolak-balik tiga juz. Empat kali dua belas juz. Dua setengah hari Al-Quran itu tamat. Hanya di perjalanan itu saja. Beliau hafidh Quran. Apa yang beliau sudah tulis dalam kitab, baik fikih, hadis, akidah, itu adalah ilmu yang sudah beliau hafal. Hadis-hadisnya hafal. Karena beliau satu guru juga dengan Syekh uh, Al-Bassam, penyusun kitab Taudihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Syekh Al-Bassam menceritakan bahwa dulu ketika belajar mm, eh, kitab Bulughul Maram seluruh santri wajib hafal. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram tidak hanya matan tapi dengan apa dengan sanadnya seluruhnya dan mereka menekankan apa yang kita ajarkan ke orang, apalagi yang kita tulis, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam kepala kita. Jadi kitab-kitab yang mereka tulis, itu sudah mereka hafal seluruh hadisnya dengan sanadnya. Apalagi kalau Al-Quran itu dari usia 6-7 tahun mereka itu sudah hafal kalau Al-Quran ya. Ini hadis-hadisnya begitu. Nah, kalau Syekh bin Baz hafal kutubut tis'ah dengan seluruh sanadnya, maka murid-muridnya tidak jauh dari hal itu. Oleh karena itulah para ulama yang sezaman dengan Syekh al dan dengan eh, yang eh, setelahnya seperti pada zaman sekarang seluruhnya sepakat bahwa Syekh al termasuk salah satu di antara mujtahid abad kini. Beliau umpamanya buku-buku kumpulan fatwa fatwanya dikumpulkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Majmu' Thamin, fatwa Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi orang yang tidak menganggap beliau sebagai ulama mustahid karena tidak mengenal siapa beliau, kepribadiannya dan karang kitab-kitab karangannya. Ya, kitab karangan ada ratusan judul itu. Oleh karena itulah maka beliau salah seorang ulama mujtahidin. Adapun kenapa saya banyak menyus, uh, mengutip pendapat beliau, pertama memang beliau seorang mujtahid dan seluruh syarat-syarat seorang mujtahid sudah terpenuhi pada dirinya. Yang keduanya ada sisi kelebihan beliau yang tidak saya temukan di dalam eh, penjelasan para ulama yang lainnya. Salah satunya adalah ya penjelasan yang sangat logis, sangat masuk akal, dan penjelasan yang logis dan masuk akal ini menunjang keterangan-keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang tidak kita temukan pada penjelasan ulama-ulama lain. Seperti umpamanya ketika beliau menjelaskan tentang adanya azab kubur. Selain mengutip penjelasan ayat, hadis-hadis yang banyak, penjelasan para sahabat dan para ulama mutaqaddimin, juga beliau mengemukakan beberapa dalil akal yang menyatakan tidak masuk akal kalau alam kubur tidak ada. Orang yang mengingkari adanya alam kubur, azab kubur, orang itu memiliki sikap yang tidak masuk akal. Karena secara akal harus ada. Lalu beliau menjelaskan. Oleh karena itulah maka saya sering merujuk. Selain memang selama ini, ya selama ini uh, kita sering mengkaji kitab-kitab beliau. Kemudian dulu sih ada ta'aluk, ada apa namanya, komunikasi juga waktu beliau masih ada. Uh, sekarang sudah meninggal rahimahullahu ta'ala. Dan satu hal lagi yang istimewa atau spesial dari beliau adalah ketawaduannya. Beliau adalah orang yang sangat paling-paling anti untuk dipuji, disanjung, diungkap kelebihan-kelebihannya. Itu bisa kita e, baca umpamanya kalau Pak Ustadz Abu Ahmad e, suka membuka buka internet, coba buka YouTube, terus di shoot di e, Syekh Al uthaymin Di sana ada beberapa ceramah beliau dan sikap beliau ketika beliau dipuji oleh orang. uh langsung ditutup, langsung dijaga, langsung dihalang-halangi. Ketawaduannya, ibadahnya, kemuliaan akhlaknya, dan apa barokah dari waktunya. Ya, oleh karena itulah, maka saya sering merujuk kepada beliau karena memang kitab-kitab rujukan karangan beliau saya memiliki lebih banyak dibandingkan dengan kitab karangan para ulama yang lainnya. Adapun para ulama mutaqaddimin ya, ya sering juga saya kutip Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim, Imam Adz-Dzahabi gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar. Itu juga sering saya kutip. Cuma e, mungkin karena saya membahas pertama kitab Riyadhus Shalihin di Al-Furqan syarahnya Syekh Utsaimin. Kemudian membahas kita Bulughul Maram setiap hari Sabtu syarahnya adalah Fathul Jalul Ikram karangan Syekh Utsaimin juga. Saya membahas setiap hari Jumat sore uh, yang disiarkan oleh Radio Raja Cilengsi langsung kitab al qal Mufid ala kitab itu karangan Syekh Utsaimin. Oh karena itulah mungkin dianggap saya taklid. Enggak. Ada nggak pendapat Syekh al yang tidak saya terima dan saya tolak? Ada <laughs> banyak. Hah? Tapi tidak tidak mungkin saya ungkapkan tapi banyak. Tidak seluruh penjelasan beliau saya terima dan e, tidak semua yang apa namanya datang dari kita beliau kemudian saya telan mentah tidak ya. Tidak taklid. Wallahu alam bishawab. Iya, Syukur Ustaz atas jawabannya dan kepada para Pendengar Radio Raja Bandung kami persilakan apabila Anda akan bertanya melalui telepon kami buka kembali untuk sambil menunggu penelpon yang masuk kita bacakan pertanyaan selanjutnya lewat SMS Ustaz dari Fitri di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, apa hukumnya bila masjid dipakai untuk mengumumkan kematian dan pengumuman-pengumuman lainnya yang tidak ada hubungannya dengan ibadah? Yang kedua, apa hukumnya bila belajar membaca Al-Quran dengan orang yang bukan sunnah dan sering memberi tausiah-tausiah yang bertentangan dengan sunnah? Saya ingin membantah apa yang beliau katakan, tapi saya belum cukup ilmu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Iya. Syuk afwan wa jazakillahu khaira. Fitri di Cimahi. Nah, kemarin saya ingat menerima juga SMS dari orang yang namanya Fitri juga tapi di Bandung ya Tang, bukan di Cimahi. E, pertanyaan pertama, boleh nggak mengumumkan sesuatu di masjid? Iya, pertama ada berapa larangan di masjid di antara mengumumkan dan mencari barang yang hilang di dalam masjid. Maka Rasul SAW mendoakan kata orang sunnah masing teka pendak gitu tanya. Termasuk juga mengumumkan dalam bentuk promosi dagang maka ini juga terlarang. Dilarang dalam mesin melakukan jual beli, aktivitas jual beli, ya, eh, akad tawar menawar dan yang sejenisnya, dan dilarang juga dalam masjid mencari barang hilang, termasuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Maka itu tidak boleh sama sekali, terlarang. Siapa yang melakukannya berdosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengumumkan kematian di dalam masjid, ya, maka itu insya Allah akan ada pembahasan tersendiri pada hari Selasa sore karena Selasa sore itu seperti nanti kita akan membahas tentang masalah sholat jenazah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah jenazah termasuk apa termasuk bagaimana hukum mengumumkan kematian di mimbar-mimbar ya berdasarkan banyak dalil yang sepintas seperti bertentangan. Pertama, anak Yu itu namanya mengumumkan e, apa namanya kematian itu disebut anak Yu dan itu terlarang di, dilakukan di masjid. e, tapi Nabi SAW mengumumkan kematian sahabat umpamanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib ketika gugur di medan perang. Nabi SAW mengumumkan kematian dan syahidnya Ja'far serta para sahabatnya termasuk mengumumkan kematian Raja Najasyi eh, Raja Habsyah Kaisar Najasyi seorang raja muslim yang menyembunyikan keislamannya karena rakyatnya masih berada dalam kekafiran demi kemaslahatan ketika matinya Nabi SAW mengumumkan itu kepada para sahabat tapi tidak dilakukan di dalam masjid sehingga salah uh, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Ahkamul Janaiz menyatakan boleh mengumumkan kematian tapi tidak di masjid. Adapun di mimbar, mimbar maka itu termasuk hal yang terkena larangan. Wallahu alam bishawab. Apa? Uh, belajar mengaji kepada orang yang tidak sunnah. Apalagi dia menjelaskan banyak hal yang bertolak belakang dengan sunnah, ya tidak boleh. Kalau tahu itu kekeliruan, kesalahan, ya tidak boleh didengar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُ مَهُمْ حَتَّى يَخُضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Jadi janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain. Kalau kalian siapa orang yang uh, apa namanya uh, melanggar ba'da zikri setelah peringatan ini, maka orang itu termasuk orang yang zalim. Oleh karena itu tidak boleh kita duduk-duduk dalam satu majelis yang di dalam majelis itu dibicarakan tentang hal yang menyimpang dari syariat, tentang kebidahan, tentang ajakan kemaksiatan. Padahal kebidahan itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, doa, dosa kebidahan lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Berdasarkan nas, Al-Quran, hadis yang sahih dan penjelasan para ulama tentang masalah tersebut. Gitu ya. Kalau umpamanya dalam satu majlis dibicarakan bagaimana tata cara berjudi, bagaimana tata cara mabok, bagaimana tata cara berzina, haram kita duduk di dalamnya, tidak boleh kita dengar, apalagi yang lebih besar daripada itu. Ya, maka tidak boleh kita duduk-duduk di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan ada penelpon kembali dari Pak Utep di Katapang. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Ustaz. Halo. Ya, ya, yang ditanyakan gini Ustaz. Ya, Pak Ustaz, Dan dalam Al-Quran itu kan paling banyak istri itu empat ya empat muslim. Tapi yang aku muslim, ada kejadian banyak lebih dari empat Ustaz. Istrinya ayam TKI itu termasuk bersin atau gimana Ustaz mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi apa kurang jelas <laughs> apa katanya sih? di dalam Islam itu kan uh, kita beristri maksimal empat, empat. tapi dalam prakteknya banyak orang yang punya istri lebih dari empat apakah itu termasuk zina atau bukan Iya, barokallahu fik Bapak Atep di Ketapang. Iya, Utep di Ketapang. Ya, Islam membatasi seorang muslim punya istri maksimal empat berdasarkan nas ayat yang jelas fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua dua tiga tiga atau empat empat ya bukan di jumlah dua tambah tiga tambah empat jadi sembilan bukan ya ini uh, wau di sana disebutnya Wau ataf fankihu ma lakum minan nisa masna au fankihu ma lakum min nisa thulasa, gitu ya. Atau fankihu ma lakum min nisa arba empat-empat. Oleh karena itu bukan dijumlah jadi sembilan. Nah, tapi maksimal empat. Oleh karena itu ketika ayat ini turun di kalangan sahabat dulu ada yang punya istri lebih dari empat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi Beliau menyatakan ambil oleh kamu empat, ceraikan sisanya. Ambil, pertahankan empat istri yang kamu paling sukai, paling cintai dan ceraikan sisanya. Ya. Ini mengisyaratkan memiliki istri lebih dari empat haram hukumnya dan istri kelima dan seterusnya tidak sah. Oleh karena itulah maka siapa orang yang menikah Eh, menikahi wanita kelima sementara empat istrinya masih ada dalam waktu yang bersamaan empat istrinya masih ada. Lalu dia menikah dengan istri yang kelima di saat empat istrinya masih ada dan masih bersatu sebagai istri, pernikahan yang kelima tidak sah. Secara syar'i tidak sah dan dia dianggap berzina. Apalagi kalau sampai sembilan. Oleh karena itulah maka siapa yang memiliki istri lebih dari empat dan dia berdasarkan hawa nafsu maka orang itu sahibul kabair. Orang yang berdosa besar karena melanggar ayat. Tapi dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam selama dia meyakini haramnya hal tersebut. Sebagaimana orang yang mabuk, orang yang berzina, orang yang berjudi, selama dia meyakini haramnya semuanya itu, tapi karena hawa nafsu dia lakukan demi kesenangan, dia sahibul kabair, dia pe, pe, pemilik dosa besar, pelaku dosa besar, tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Kalau dia menganggap halal terhadap hal itu, maka menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Berdasarkan hal itulah maka orang yang memiliki istri yang lebih dari empat, ya wajib orang itu diistitab. Istitab itu dituntut untuk bertaubat dari hal itu. Kemudian tanya, kenapa kamu menyatakan uh, memiliki lebih dari empat? Kalau dia menyatakan, oh apa salahnya? Ini halal kok. Nah, Apakah kalau dia menghalalkan memiliki istri lebih dari empat wajah eh, langsung kita kafirkan? Enggak. Karena apa? Karena mungkin dia salah takwil, salah faham. Dia menyatakan kan Al-Quran menyatakan nikahi wanita yang kamu cintai dua, tiga, empat, jumlah sembilan, makanya saya sembilan. Ah, berarti dia menghalalkan nikah sembilan bukan karena ingkar kepada ayat, tapi salah faham terhadap ayat salah faham terhadap ayat tidak kafir. Ya, maka wajib diluruskan kesalahannya. Nah, setelah diluruskan lalu dia sebenarnya menerima dan yakin bahwa itu tidak boleh, ya. Lalu tetap dia ngeyel karena hawa nafsu sambil meyakini keharamannya maka dia dosa besar. Tapi kalau umpama setelah dijelaskan berulang-ulang sebenarnya hati kecilnya dia menerima, tapi lalu ah bagi saya tetap aja halal. Maka iya, dia bisa dianggap keluar dari Islam dan tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim. Walhasil orang yang memiliki istri lebih dari empat, dia terjerumus ke dalam dosa besar, yang apabila dia mengap halal terhadap perbuatan dosa besarnya, dia bisa keluar dari Islam, tapi kalau dia meyakini keharamannya, tapi karena hawa nafsunya dia tetap melakukannya, dia seorang muslim yang berdosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar Radio Raja Bandung kami silahkan untuk bertanya di nomor 02286862637 atau juga mengirimkan pesan singkat di nomor 08112271476. Kita ah, angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Sama siapa Ibu Bu Ana? Bu Ana. Semoga sarang ya. Ana. Ya, Alhamdulillah kenal suantana. Ustaz Teki. Anu, eh, anu disebut eh, oleh apa ya. apakah setiap individu sudah menuntut ilmu kami terpusat di mempelajari ilmu terus sampai sedikit banyak dan mengajarkan lain mereka itu mendengar apa yang kita dengan dilaksanakan gitu Ustaznya. Hmm. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak kita e, melaksanakan. Hmm. Walaupun kita tidak belajar kita mendengar gitu iya. Ustaz. Yeah. Nah, eh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ana di Sari Jadi barakallahu fik. Apa e, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah? Apakah yang dimaksud wajib mencari ilmu itu sampai mencapai ilmu seperti para ustad? Nah, tentu saja tidak Bu Ana. Tidak seluruh manusia wajib menjadi ustad atau menjadi ulama. Malah ini bodoh atau pemikir itu banyak. Kalau semua menjadi ulama, maka tidak lagi ulama. <laughs> Adanya ulama itu karena apa? Karena adanya orang-orang bodoh Kenapa ada orang disebut kaya? Karena ada yang miskin. Kalau semuanya kaya, nggak akan ada lagi sebutan kaya. Nah, kalau semua menjadi ulama, maka tidak ada lagi ulama. Adanya ulama itu karena apa? Karena adanya orang-orang yang tidak berilmu. Hmm. Oleh karena itulah, maka tidak semua muslim harus menjadi ulama, harus menjadi ustadz. Tidak. Tapi setiap muslim wajib mencari ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pribadi dia. Dia berkewajiban menunaikan sholat. Maka dia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Dan yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu, tayamum, mandi gitu ya. Nah itu wajib dia ketahui ilmunya. Sebab tanpa ilmu nanti solatnya sholatnya salah, wudhunya salah, segala-galanya nanti salat maka wajib. Ya. Ketika dia wajib saum maka dia wajib mengetahui ilmu-ilmu tentang saum. Ketika dia haji dia wajib mempelajari dan memahami tata cara manasik haji yang benar. Kalau tanpa ilmu nanti hajinya salah bahkan mungkin saja tidak sah karena ketidaktahuannya gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka yang wajib bagi setiap muslim adalah mencari ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban pribadi dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun mempelajari ilmu-ilmu alat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu balaghah yang menyangkut badi, bayan, ma'ani dan seterusnya, maka itu hukumnya fardu kifayah yang apabila sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Tidak lagi orang lain berkewajiban. Kecuali kalau seluruh kaum muslimin tidak ada yang menguasai mustalahul hadis, ilmu tafsir dan yang lain, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Tapi begitu ada orang yang sudah mempelajari dan menguasainya, maka gugurlah dosa itu dari seluruh kaum muslimin. Nah, para ustadz wajib mempelajari ilmu-ilmu alat tadi selain mempelajari fikih-fikih ibadah yang menjadi kewajiban pribadinya. Dia wajib mempelajari bahasa Arab, dia wajib mempelajari dan menguasai mustalahul hadis, tafsir dan yang lain-lainnya sehingga ketika dia mengajarkan didasarkan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan pada otaknya yang kosong dari ilmu. Nanti salah. Salah seorang ustaz tidak menguasai hadis, nanti dia tidak bisa membedakan antara hadis sahih, daif, dan palsu. Bahkan dengan peribahasa bahasa Arab. Asal bahasa Arab, oh ini hadis saja. Lalu disampaikan Nabi berkata begini, padahal itu peribahasa. Dan banyak orang yang mengajar sebagai ustaz tapi nggak paham masalah ini sehingga dia menyampaikan hadis palsu atau peribahasa lalu diaku-aku hadis. Dan itu dosa besar karena berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "La takdzibu alayya." Mangkan mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Ancamannya neraka tuh. Jadi orang yang melanggar hadis ini hanyalah para ustad. Ustad yang tidak peduli terhadap kesohihan suatu hadis. Karena dia tidak memahami mustalahul hadis, tidak menguasai ilmu hadis. Akhirnya salah, akhirnya keliru. Ketika dia menyampaikan ayat, ayatnya ditafsirkan oleh fikirnya sendiri tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah itu. Ketika menjelaskan dia ambil ayat, dia tafsirkan sendiri. Dia ambil hadis, dia jelaskan sendiri, dia terapkan sendiri. Lalu dengan hal itu dia merasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Hanya karena dia berdalil dengan Quran Sunnah. Quran Sunnahnya benar pasti. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah cara dia memahami Quran dan Sunnah itu. Keliru. Dia caranya tidak melalui ilmu yang memadai tapi dengan otak pribadinya yang kosong dari ilmu. Akhirnya lahirlah kekesalahan, kekeliruan dari hal itu, gitu ya. Nah, jadi para ustadz, para dai ya harus menguasai ini. Harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai dia hanya hadir ke majelis-majelis pengajian, dia baca buku-buku gitu ya. Lalu dia menjadi ustadz. Bahaya itu seorang ustadz harus pernah belajar secara terkurikulum. Ya, baik di pesantren-pesantren atau di perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam yang mausuk, yang terpercaya baik kurikulumnya benar ataupun para ustadz yang mengajarnya juga lurus dan ilmunya memadai untuk itu. Ya, samalah dengan umpamai seseorang ya membaca buku-buku kesehatan. Ada 100 buku yang dia baca tentang kesehatan. Hmm? Kemudian karena dia merasa mengetahui masalah kesehatan, dia buka praktek pengobatan. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu disebutnya malpraktek. Nanti salah nyuntik. Salah memberi obat. ya. Nah, beda dengan dokter. Dokter itu selain dia ya mempelajari ilmu tentang kesehatan, dia mempelajari dari orang yang ahlinya. Dari dosen-dosennya yang juga para dokter pengalaman. Nah, setelah dia mempelajari selama sekian tahun, lalu ada koas. Ada koas itu adalah praktek selama dua tahun. Prakteknya di bawah bimbingan dokter ahli yang sudah berpengalaman. Setelah teruji, ya baru dia bergelar dokter dan tidak langsung boleh praktek. Dia harus apa dulu namanya PTT apa? Iya. Uh -uh, ke beberapa uh, apa iya. namanya klinik di bawah bimbingan dokter seniornya. Nah setelah kelihatan bagus baru dia punya izin praktek. Adapun kalau orang hanya membaca seribu buku tentang kesehatan, dia ikut seminar-seminar kesehatan, terus membuka praktek pengobatan, itu bisa ditangkap itu. Nggak akan diizinkan oleh pemerintah, oleh Depkes untuk itu, karena bukan ahlinya. Membaca buku itu berbahaya. Tidak semua buku tentang kedokteran itu benar, enggak. Saya dulu ya, buka rahasia sedikit pernah mengikuti uh, pelatihan pijat refleksi ya dari seorang ahlinya. Nah, dijelaskan teori-teori begini. Lalu direkomendasikan buku yang menyangkut masalah itu. Lalu beliau katakan, ah, adapun buku ini ini ini enggak benar ini salah keliru. Ah, ini ada berapa buku tentang masalah fizik Ternyata Car, selain menjelaskan anatomi tubuh, kemudian bagaimana pijat refleksi bisa menyembuhkan penyakit. Oh, dijelaskan oh begini. Jadi faham kita. Dan cara memijatnya juga tidak sembarangan ya. Harus ke arah sana gitu. Tidak boleh sebaliknya ya. Nah, sudah oh saya tahu dan sudah praktek di bawah bimbingan si pelatih tersebut. Cop, ayo kamu praktek nih. Ada masyarakat berdatangan diumumkan. Ayo di, dipijit. Oh benar dilihat. Setelah itu baru dibolehkan praktek. Gitu ya. Nah, Suatu saat saya pegal-pegal lalu ada orang ikhwan yang ah saya pijit Ustaz, saya selalu pijit refleksi dan banyak yang semua. Ayo. Dipijit loh, kok cara mijitnya begitu? Kenapa? Ya ya begini aja emang kenapa? Ah, salah saya bilang. Arahnya salah. Mengharus mengarah ke jantung sebab teorinya begini. Oh, saya baru tahu saya jadi minder. <laughs> Nah, seperti itu. Jadi banyak orang yang salah, yang keliru hanya karena baca buku. Oleh karena itulah kalau dalam urusan dunia seperti itu apalagi dalam urusan akhirat ya. Contoh di di di di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Prancis. Kalau ada orang naik motor atau naik sepeda lalu jatuh, truk, terlentang. Kita ada di sana mau menolong. Lalu kita langsung tolong kita pangku ke pinggir. Datang polisi, kita bisa ditangkap. Kenapa? Karena menolong tanpa ilmu. Tidak boleh begitu caranya menolong. Caranya menolong kita telepon polisi, lalu polisi akan datang dengan tim uh, apa yang ahli dalam masalah itu. Begitu datang, si orang yang polisi yang menolong atau tim kesehatan itu akan melihat posisinya, apakah tulangnya ada yang patah atau tidak gitu ya. Kalau ternyata eh, terus cara memangkunya juga uh, sesuai dengan teori yang mereka miliki. Kalau ternyata akibat cara mangkunya salah, sehingga tulang yang tadinya retak jadi patah karena cara menolongnya salah, cara mangkuknya salah, kita bisa dituntut. Nah, kenapa uh, Anda membuat orang ini patah? Kita jawab, lah saya akan menolong. Eh, cara menolong itu harus pakai ilmu. Menolong tanpa ilmu menyebabkan dia tambah parah. Tadinya dia tidak patah, tapi karena kita pangku, drok, jadi patah. Itu dalam urusan duniawi loh. Niatnya baik, menolong, tapi menolongnya tanpa ilmu akibatnya tambah parah dia. Berdasarkan hal itulah, maka kalau dalam urusan dunia ya, niat baik wajib disertai dengan ilmu, menolong wajib disertai dengan ilmu, tanpa ilmu orang yang ditolongnya malah tambah parah dan kita secara hukum bisa dituntut apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akhirat. Jadi, wajib para ustadz menguasai ilmu-ilmu itu dengan mempelajari secara terkurikulum di bawah bimbingan orang yang ahli dalam masalah itu. Adapun orang yang menjadi ustadz tanpa mengalami proses itu hanya karena baca-baca buku sendiri, apalagi belajar nahu sorofnya umpamanya sangat-sangat-sangat dasar lalu dia dengan nahu sorofnya mencoba membuka kitab menelaah sendiri tanpa bimbingan para ulama yang ahli dalam masalah itu, dia akan banyak terjerumus dalam kesalahan. Sehingga para ulama ini dikutip oleh Syekhul Islam, oleh Zaid eh, Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm, dikutip juga oleh Syekh al uthaymin diperjelas oleh Syekh eh, Asyafa Ali Hasan Al-Athari menyatakan mangkana ustadu kitabu fakhotu akhtar min suabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Karena dia bisa salah faham terhadap buku yang dia baca, terlebih kalau bacanya bahasa Arab ya. Kemudian bekal kita kita nahu sorofnya juga e, pas-pasan atau tidak cukup. Lalu yang pas-pasan atau tidak cukup itu dipakai untuk memahami isi kitab ya, yang e, struktur bahasanya sangat indah dan mendalam serta nilai sasarnya tinggi. Lalu salah faham. Akhirnya salah menerapkan, salah juga mengejarkan, akhirnya melahirkan kesesatan. Jadi yang wajib bagi para ustadz ya mempelajari ilmu-ilmu alat yang bisa dipakai untuk memahami agama ini ya. Adapun bagi masyarakat umum dia hanya wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban pribadi dia. Wallahu alam bisawab. Terakhir. Iya. Ya syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan bacakan SMS yang terakhir karena waktu yang sudah desak. Ya, pertanyaan dari Ibu Neng di Cimahi. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustaz Assalam. Keluarga saya sebenarnya saroleh Tapi di rumah berantakan banget hmm. Cari barang susah ketemu Dapur, kandang tikus dan kecoa Kalau saya beres-beres kebersihannya nggak pernah bertahan lama Bagaimana Islam mengajarkan kebersihan Ustaz? Berarti orang itu tidak soleh <laughs> Kesolehan itu tidak hanya dilihat dari aspek ibadah semata-mata Sholatnya rajin selalu di awal waktu Saumnya Senin Kamis Baca Qurannya sehari satu juz tamat gitu ya Tahajudnya setiap malam gitu ya tapi rumahnya jorok, kotor, jadi sarang kecoa, sarang nyamuk, sarang e, berit. Itu menunjukkan tidak soleh. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan banyak ayat dan banyak hadis. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang berbersih. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tidak ada kebersihan, tidak ada iman, gitu ya. Jadi kalau umpah di rumahnya kotor, pabalatak, menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu tidak mengaplikasikan ayat dan hadis yang tadi disebutkan. Nah, sholat, saum dan ibadah-ibadah lainnya bila diterima dan benar, benar dan diterima oleh Allah, pasti berdampak kepada aspek yang lainnya, aspek muamalah. Ya, ada orang yang rajin ibadah, tapi rajin juga menyakiti tetangga. Orang itu tidak beriman. Orang itu tidak soleh. Ada orang yang rajin ibadah tapi banyak musuhnya di kalangan kaum muslimin. Orang itu tidak beriman. Kalau musuhnya itu memusuhi dia karena keburukan akhlaknya. Kecuali kalau orang-orang yang memusuhinya itu ahli maksiat, ahli bid'ah yang memusuhi dia karena sunnah dan ketaatan yang dia lakukan itu lain perkara. Nabi SAW juga banyak musuhnya. Tapi yang memusuhi Nabi hanyalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik gitu ya. Para ulama juga banyak musuhnya. Tapi yang musuh para ulama adalah orang-orang yang benci kepada dakwah yang mereka lakukan. Itu lain perkara. Tapi kalau ada seorang yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin som Senin Kamis, rajin eh, apa namanya eh, baca Al-Qur'an, rajin ngaji, tapi ke tetangga jelek mengganggu, menyakiti, tidak ramah. Ini menunjukkan sholatnya, saumnya, ibadahnya itu tidak ada dampak kepada akhlak. Dan ini menunjukkan ditolaknya ibadah tersebut. Allah berfirman, Inna sholata kanat alal inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholat dilakukan keji dan munkar tetap dilakukan menunjukkan sholat yang dia lakukan bukan sholat yang Allah kehendaki bukan. Nah Allah menyatakan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat itu orang yang sahun dari sholatnya. Para ulama diantaranya Syaluthaimin rahimahullah Syaluthaimin dewayata. Atau <clears throat> eh, nanaon ulama tuh. Nih Eh, menyatakan menyatakan hilladzi lam yaqul fi hadhihi surah alladzina hum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang tidak berfirman dalam suratnya itu alladzina hum fi salatihim sahun, tapi an salatihim sahun. Apa bedanya an dengan fi? Beliau menyatakan kalau an artinya orang itu lalai dari hikmah salat di luar salat. Setelah sholat, mestinya orang itu tidak berbuat keji dan munkar. Tapi setelah sholat, di luar sholatnya dia tetap keji dan munkar. Di luar sholatnya dia berakhlak buruk. Di luar sholatnya dia menyakiti orang lain. Ya, Maka dia disebut an sholatihim sahun. Dia lalai dari hikmah atau faidah dari sholat. Berdasarkan hal itu orang seperti itu wail tuh hukumannya. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tahajud, tapi jorok, tara beberes, gitunya, e, cuek, ya e, tidak peduli kepada kebersihan rumahnya sendiri, kebersihan badannya sendiri, maka menunjukkan orang ini bukan orang soleh, tapi orang salah. Salah minimalnya dari aspek itu. Ya. Jadi kesolehan tidak hanya dilihat dari apa? Dari aspek ibadah, tapi juga kesolehan itu berdampak kepada aspek yang lainnya, aspek sosialnya ya, aspek kepedulian kepada lingkungannya itu harus berdampak ke sana sebagai bukti bahwa ibadahnya itu benar dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Ya, cukup sampai di sini saja karena waktu yang tidak memungkinkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berdomisili daerah Bandung dan sekitarnya dan punya kesempatan untuk bisa hadir jam 10 di Masjid Al-Ikhlas ya? Al-Islam. Al-Islam di Baltos, di Baltos itu singkatan dari Balubur Tom Balubur Square, Tom Square di bawah flyover uh, Pasopati gitu ya. Jam 10 insya Allah kita mengkaji tafsir surah Al-Fatihah dan kita baru sampai kepada penafsiran A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sekian subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant Astagfiruka wa atubu ilaik Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa Ashabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.